Aku sekarang lagi di Lawang Sewu, Semarang. Yuk ikutin kita yuk. Oke. Okay. Iya, bayar dulu ya bayar dulu ya oh harganya pak dulu dulu ya iya, jadi yang mau ke Sewu itu harga tiketnya aku belajar loh aku belajar jadi cuma lima ribu <laughs> belajar apa bu belajar pelajaran berbahasa belajar monata <laughs> sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar ya kan ini ini ini Wah, guys. Meskipun panas takut Meskipun panas dan terik, hujan Ini harus cukup sampai nanti pulang ya. Harus. Ngiris dia. Buat berempat ya, buat berempat ya. Hemat ya. Iya, hemat. Iya, ayo. <laughs> cendol dawet nggak boleh jajan yang mahal mahal cuma cendol dawet sesuake lek kayak itu cendol dawet boleh oh, kalau nggak oh jelas kak kali ketan ya <laughs> ada ada di jalur tuh mama di bawah di jalur sepuluh antri empat orang kita panas. <laughs> tidak panas <laughs> cuma menyengat <laughs> terima kasih Mas Bagus berkat Mas Bagus saya masuk YouTube YouTube Oh, nyapa betul. Foto apa vlog? Kilauan saya ini guys yang dinamanya ini dinamanya dinamakan lawang sewu kayak ada sekolah malah ya Amir Iko kereta ya. Eh? Ais numpak kereta. Naik kereta. Ya. Kereta oh, api. Kicak kicuk kicak kicuk. Kereta berhenti. <laughs> Kalau udah berhenti ya berhenti dong bu. Cuki jagi cuki jagi cuki. Ini kata Iko ya. Oke. Kecut. Mangga muda. Terus dondong lagi ngidam bu kita deh aduh aduh makan apa sih dondong pencet mungkin dondong lanjut ke Madiun lanjut ke Madiun ya nanti malam jangan lupa hadir dan nonton kita